Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar kepada kita semuanya dalam rangka talabul ini, talabul ilmi di tempat ini. Kita akan melanjutkan beberapa bab yang disebutkan dalam kitab Namadurul Mansur Bab yang berikutnya akan kita ambil beberapa di antaranya adalah bab yang ke-27 dalam kitab ini adalah berkaitan tentang tahdzirus salaf min mujalasati ahli bid'ah wa min ashkhas bi'ainihim wa dzikri asma'ihim wa lam yaraw dzalika ghibah bab tentang contoh peringatan as-salafus salih dari bermajlis dengan ahlul bid'ah disertai dengan tahdir penyebutan nama berindividunya ahlul bid'ah dan mereka meyakini bahwa hal ini bukanlah ghibah bab ini kita angkat Nanti akan ada bab yang setelahnya juga. Yang dimaukan dengannya adalah membantah syubhat yang beredar di kalangan ahli sunnah. Bahwa membicarakan ahli bid'ah itu adalah riba. Dianggap itu bagian dari perbuatan mengriba Kalau sudah berhasil Pemikiran seperti ini dimasukkan ke kalangan kaum muslimin. Apalagi ke kalangan ahlu sunnah. Maka yang akan terjadi adalah apa? Orang-orang akan protes ketika disebut tentang ahlul bid'ah. Nama dan perbuatannya. Dan untuk kemudian kaum muslimin akan meninggalkan sunnah Nabi yang berbentuk memperingati bahaya, memperingatkan bahaya bid'ah dan ahli bid'ah. Karena itu sudah dianggap sebagai bagian dari ribah oleh mereka. Ini yang dimaukan oleh mereka. Tentunya ini adalah sebuah kebatilan bagi orang-orang yang melakukan kebidahan ada bab khusus di sini. Tidak ada ribah. Bahkan menjauhi al-bid'ah itu termasuk dari sunnah itu bukan riba. Bagaimanakah itu? Kita akan masuk ke beberapa ucapan yang disampaikan oleh para ulama bahwa mentahdir ahli bid'ah secara individu dengan menyebut nama-nama mereka itu adalah sunnah Nabi dan bukan riba apalagi disebut salah. Bukan. Di antaranya adalah disebutkan di sini beliau قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه من أحب أن يقيم دينه فليعتزل مجالسة أصحاب الأهواء Barang siapa di antara kalian yang ingin memuliakan agamanya, hendaknya dia jauhi majlis-majlisnya ahlul ahwa, mencangkup mereka-mereka yang melakukan kemaksiatan atau mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsu, yakni bid'ah-bid'ah. Dengan kau menjauhi mereka, engkau termasuk orang yang memuliakan Islam. Termasuk memuliakan Islam. Tetapi kalau seorang di antara kita bergaul bersama mereka, bermajlis bersama mereka, apalagi belajar dengan ahli bid'ah, maka dia adalah orang yang merendahkan Islam dan menghina sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena antara sunnah dengan bid'ah adalah dua hal yang bertolak belakang. Hal yang serupa dikatakan pula oleh yang lainnya. Di antaranya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Kala beliau mengatakan, La tujalis ahlul ahwa. Jangan engkau bermajlis dengan ahlul ahwa. Beliau mengingatkan itu. Jangan engkau bermajlis dengan ahlul ahwa. Alasannya mengapa? Alasannya karena fa'inna mujalasatahum mumaridatun lil qulub. Karena bermajlis bersama mereka itu akan menyebabkan hati ini terkena penyakit. Hati ini yang tadinya lurus-lurus saja mengikuti sunnah. Tetapi akibat bermedris sama mereka. Maka hati ini kemudian mulai menyimpang sana, menyimpang sini. Yang kemudian jatuhlah dia pada kebidahan tanpa dia merasa. Dari sini ada sebuah pendidikan bagi kita bahwa sehebat apapun yang namanya manusia hati itu lemah al-qulubu da'ifah hati itu lemah sahabat Nabi alaihi Ibn Abbas Ibn Mas'ud mereka tahu itu dan keilmuannya sangat masya Allah ahlu tafsir di zaman sahabat beliau berdua dan beberapa sahabat yang lainnya tetapi mereka sangat faham bahwa jikalau ada seorang duduk bersama ahli bid'ah itu artinya akan terkena penyakit karena itu mereka memerintahkan kepada kita agar kita menjauhi majlis-majlis ahli bid'ah apakah ahli bid'ahnya nanti akan kita baca ahlul bid'ahnya dan siapapun yang membawa syubhat dari ahli bid'ah tersebut. Dan siapapun yang bersama ahli bid'ah itu. Ketika Imam Ahmad ditanya tentang Husain Al-Qarabisi. Bagaimana orang ini? Husain Al-Qarabisi. Maka beliau mengatakan, Iyakum wa iyakum wal Husain Al-Qarabisi la tukallimuh wala tukallimu man yukallimu. Hati-hati kalian, hati-hati kalian dari Hussein Al-Qarabisi. Jangan kau berbicara dengannya dan jangan pula kau berbicara dengan orang yang nampak bicara dengannya. Jadi Hussein Al-Qarabisinya ditinggalkan dan siapapun yang nampak bolak-balik ke sana bergaul dengan dia, berbicara dengan dia. Ini pun dihukum oleh Imam Ahmad agar kita pun menjauh dari orang yang seperti itu, yang semisal itu. Akan kita baca insyaallah beberapa di antaranya. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "La tujali sahib hawa, fayaqdhifu fi qalbika ma tataba'u alayhi fadhuk." Atau tukhalifu qalbak. Kata beliau, jangan engkau bermajlis dengan pengikut hawa nafsu. Karena ahlul bid'ah akan berusaha memasukkan bid'ahnya ke dalam hatimu. Itulah ahlul bid'ah. Dan lihai ahlul bid'ah itu. Ahlul bid'ah itu disebutkan nanti akan kita baca insyaAllah. Allah. Awal mula mereka berbicara itu tidak langsung menampakkan bid'ahnya, tidak. Karena kalau langsung menampakkan bid'ahnya, ia langsung ditinggalkan. Tetapi mereka menipu dengan mengucapkan kata-kata yang indah, yang baik, yang syar'i, ayat, hadis, fatwa ulama. Untuk kemudian kalau sudah lama engkau terkesima dengan itu semua, dimasukkanlah faham-faham yang bid'ah. Inilah ahli bid'ah. Dan mereka sangat berusaha untuk memasukkan bid'ahnya ke dalam hatimu. Maka beliau uh, apa memperingatkan kita untuk jangan bermajlis bersama mereka. Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan إذا كان الرجل مخالطا في fi sayri الشر يحذر منه Apabila ada orang didapati dia melakukan perjalanan bersama ahli syar, orang yang buruk. Apakah dia pelaku kemaksiatan yang nyata-nyata kemaksiatannya ternyata si bersama dia dalam sebuah perjalanan atau ahlul bid'ah yang nyata-nyata bahwa dia telah mendapatkan peringatan dari para ulama, ternyata ada si bersama dia berjalan. Maka yuhajar minhu. Maka umat diperingatkan dari orang sifulan ini. Dari yang ikut serta berjalan dengan ahlul bid'ahnya. Sampai sini bisa dipahami hadirin? Ini. Kenapa Kau sedemikian kokohnya dan gigihnya para ulama dalam rangka menyelamatkan kita. Dalam rangka menyelamatkan diri kita masing-masing. Hati kita lemah. Kalau kita bersama ahli bid'ah, siapakah yang bisa memastikan keamanan bagi diri kita? Tidak ada. ya Maka hati-hati yang seperti ini sangat membahayakan bagi kita. Kemudian yang lainnya penyebutan contoh tahdir secara individu. Langsung menyebut ahlul bid'ah. Dan ini dilakukan oleh para ulama kita. Sehingga bukanlah aib ataupun buruk. Apalagi disebut riba. Bukan. Di antaranya adalah Qalabu Nu'im. Dulu pernah disebut tentang seorang yang bernama Al-Hasan ibn Saleh ibn Hay. Seorang khawarij. Ketika ditanyakan kepada Imam Sufyan al-Thawri tentang Al-Hasan ibn Saleh ibn Hay. Maka beliau menjawab, Zaka rajulun yaras sayfa ala ummati Muhammad. Orang ini memiliki pemahaman khawarij menghunuskan pedang untuk membunuhi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula Bishr al Haris al Hafi seorang ulama sejaman dengan Imam Ahmad menyisakan kana zaidah yajlisu fil majlis yuhadhiru an-nas min ibni hayy wa ashabihi Qala wa kanu yarawna as-sayf. Dulu Al-Imam Zaidah memperingatkan di hadapan manusia. Jadi yang namanya tahdir itu orang umum. Bukan hanya satu dua orang saja. Ketika memang dibutuhkan agar umat selamat dari bidanya seseorang, maka disebutkanlah bidah itu secara nyata di depan manusia umuman. Di antara yang melakukan hal ini adalah Imam Zaidah mentahdir akan bahaya seorang yang bernama Ibn Hayy, yakni Al-Hasan Ibn Salih Ibn Hayy. Karena dia adalah seorang yang memiliki pemahaman khawarij. Kemudian di antara contoh yang berikutnya, Al-Imam Ahmad pernah ditanya tentang seorang yang bernama Al-Husain Al-Qarabisi atau muridnya Al-Harith Al-Muhasibi. Ya, ini muridnya muridnya Bishr Al-Marisi yang mereka memiliki faham Al-Quran makhluk. Bukan kalam Allah. Dan ini faham batil. Faham sesat yang seperti ini, faham kufur. Ya. Dulu pernah Imam Ahmad ditanya tentang Al-Qarabisi yakni Husain Al-Qabisi. Dia menyebarkan sebuah pemahaman lafzi bil Qur'ani makhluk. Lafazku dengan membaca Al-Qur'an adalah makhluk. Faqala hadha kalamun su'in radi wa kalamul jahmiyah. Imam Ahmad menjawab ini adalah pendapat ucapan dari kalangan Jahmiyah. Ucapan yang buruk, yang jelek. Qultu lahu innal qarabisi yani Husain yaqul hadha. Ditanyakan kepada Imam Ahmad. Husain al-Qarabisi Imam Ahmad mengatakan kata-kata ini. Kata-kata lafzi al Quran makhluk. Maka Imam Ahmad kemudian mengatakan kadzaba hatakullah. Bohong dia. Ini batil dia ucapannya. Semoga Allah membinasakannya. Al-Ghabis dia adalah orang yang buruk. Dilabeli dengan label khabith oleh Imam Ahmad. Yang seperti ini menunjukkan ketegasan ahlu sunnah dalam hal menyikapi orang-orang yang menyimpang. Yang membawa kebatilan. Apakah dia ahli bid'ahnya atau orang yang mengikuti ahli bid'ahnya. Adapun kepada awamun nas yang mereka terfitnah dengan bid'ah dan mereka bukan orang yang aktif dalam menyebarkannya, ikut-ikutan saja, maka kalau kita bisa memberikan manfaat kepada dia, kalau kita bisa memberikan ilmu kepada dia, arahkan kepada yang benar, kita sampaikan itu kepada mereka. Adapun kepada orang-orang yang aktif, pentolannya teman tokohnya, atau dai-dainya, atau orang yang aktif menyebarkan syubhatnya, maka sikapi dia. Karena sesungguhnya hati kita lemah. Kalau kita ingin berbicara dengan dia, bisa jadi ketika itu kita mendengarkan sebuah syubhat ternyata tidak bisa kita menolak syubhat tersebut. Maka akan bercokol dalam hati kita. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang lain Al-Imam Ahmad yang tadi kami sampaikan pernah beliau ditanya tentang Al-Karabisi Hussein Al-Karabisi Fakala li Abu Abdullah maka Abu Abdullah yang Imam Ahmad mengatakan kepadaku Iyaka iyaka wahad al karabisi Hati-hati kamu, hati-hati kamu dari Karabisi. Ya, La tukallimu. Jangan kau berbicara dengannya. la tukalliman yukallimu. Dan jangan kau berbicara kepada siapapun orang yang berbicara dengannya. Karena parah. Orang yang mau belajar dengan karobisi dia akan terkena syibat. Ini adalah contoh beliau sebutkan itu arba marat alhamdulillah khamsa Empat kali Beliau mengatakan kalimat itu atau bahkan sampai lima kali. Ini contoh ya ikhwan tahdir as-salaf terhadap ahlul bid'ah secara apa? Individu langsung. Ya. Ada beberapa orang berbicara tentang bid'ah umum. Ya, Awas hati-hati bid'ah wa kula bid'atin dolala Semua bid'ah sesat ini umum. Begitu ditanyakan, Pak Ustadz bagaimana dengan ini? Wah, saya nggak berani ngomong lah. Si penting bid'ah itu sesat. Kalau yang ini, waduh saya keberatan mau ngomong. Ada tipe-tipe yang seperti itu. Padahal engkau ditunggu untuk berbicara. Umat menunggumu. Apa mukifmu? Ternyata engkau tetap diam. Maka itu tidaklah amanah terhadap umat. Engkau tahu ternyata engkau menyembunyikannya. Dan umat terbawa gara-gara engkau. Eh, dulu pernah Al-Imam Al-Wirjani, Al-Wirjani beliau disebutkan di sini merasa berat untuk membicarakan ahlul bid'ah. Innahu yashtadu alayya an aqul fulanun kada wa fulanun kada. Terasa berat yasukku alayya, terasa berat bagiku wa Imam Ahmad beliau mengatakan seperti itu. Al-Imam Al-Jurjani mengatakan Imam Ahmad, aku terasa berat untuk mengatakan si fulan begini, si fulan begini. Terasa berat. Untuk aku mengatakan si fulan baik, si fulan metro, si fulan lemah, si fulan kazab, si fulan ini. Berat bagiku untuk aku mengatakan kata-kata seperti ini. Mungkin ada orang zaman sekarang yang seperti itu. Mau ngomong, nggak mau ngomong secara lafad. Secara individu, secara nama Ya tahdir, ya tahdirlah. Tapi umum. Umum terus. Ini sudah fitnahnya sudah merebak. Pembahasan tentang hajuri, pembahasan tentang al-imam, Muhammad al-imam. Pembahasan tentang Zulkarnain, Raja. Pembahasan tentang orang-orang yang di zaman dulu. Ini fitnahnya masuk. Bagaimana ini? Antum ditunggu ucapannya. Tetap diam saja. Ya, ya, saya mengingkari. Ya, ya, sebutkan di majlis salim. Diam saja. Dulu pernah ada orang yang seperti itu di hadapan Imam Ahmad. Innahu yashuka alayya nakul. Fulanun kada wa fulanun kada. Sudah terasa berat bagiku untuk aku mengatakan si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Maka Imam Ahmad mengatakan, "Idza sakatta anta wa sakattu ana فكيف يعرف الجاهل الصحيح من السكين Kalau engkau yang tahu diam, aku pun yang tahu diam. Engkau tahu si fulan orang yang lemah, si fulan al bidah, si fulan sesat. Aku tahu, kamu tahu. Tetapi kamu diam, aku pun diam. Maka bagaimana mungkin akan tahu orang yang jahil Mana yang benar, mana yang salah. Kasihan umat. Ditunggu-tunggu penjelasannya tak kunjung datang. Yang pada ujungnya umat mencari masing-masing. Ikut dora ikut dora Yang ikut dora ahli sunnah, yang ikut muhadar ahli sunnah. Akan tahu, oh seperti ini. Tetapi yang tidak ikut taklim, kurang aktif mencari. Dia hanya duduk di hadapan ustadznya yang diam ini. Kasihan, tidak tahu masalah. Ini yang menjadi korban orang-orang yang tidak mau berbicara. Dia merasa berat. Kenapa? Ternyata merasa beratnya karena dulu sebagai teman. Oh, pantas. Anak apa apa aneh. Termasuk singgi sebarik dan wak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beberapa contoh yang lainnya bisa antum lihat di sini. Qala Abu Kilabah. Berkata Imam Abu Kilabah rahimahullahu taala, "La tujalisu ahli al-ahwa wa la tujadiluhum fa inni la aman ay yaghmisukum fi dalalatihim aw yulabbisu alaykum ma kuntum ta'rifun." Abu Kilabah beliau mengatakan, Janganlah kalian duduk bersama ahlul ahwa dan janganlah kalian berjidal bersama mereka karena sesungguhnya aku tidak merasa aman kalau mereka akan menceburkanmu ke dalam bid'ahnya mereka. Akan menyeretmu masuk ke lembah bid'ahnya mereka. Aku tidak merasa aman akan terjadi yang seperti itu. Karena itu, selamatkan diri kalian. Jangan bermajlis bersama mereka. Kemudian ucapan Fudil bin Iyad yang serupa dengan yang lainnya. La tajlis ma sahibu bid'ah hina khafu yanjila alaika la'nah. Jangan engkau duduk bermajlis. Bermajlis itu bisa berupa ta'lim bersama al bid'ah dari majelis itu bisa berupa obrol mengobrol, mukhalafatuhum. Bergabung bersama mereka. Jangan. Karena aku khawatir akan menimpamu la'natullah. Engkau akan menjadi orang yang jauh dari rahmatullah. Karena engkau bermajlis bersama orang-orang yang telah jauh dari rahmatullah. Na'udzubillah min Bahkan disebutkan duduk bersama ahli bidah oleh Imam Ibrahim An-Nakhai itu bisa tadhabu tadhabu binurul iman akan menghilangkan keimanan dan yang lebih parah lagi akan menyebabkan benci kepada kaum mukminin dengan adanya bidah itu. Masya Allah, masih banyak sekali contoh-contoh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatunya. Qala Imam Ibn Abi Zamanin mengisahkan manhaj kita dari zaman dulu sampai hari ini. Disebutkan walam yajal أهل السنة يعيبون على الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاتهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا تعنا عليهم الإمام ابن أبي زمنين لا يزال ترس من terus menerus terus menerus ahli sunnah Mereka mencela ahlul ahwa yang menyesatkan umat. Terus menerus. Tidak pernah berubah. Sehingga kalau ada orang yang berubah. Berarti dia sudah berubah. Tidak di atas manhaj salaf. Ini. Ya. Dan terus menerus. Ahlu sunnah mereka mencegah. Menghalangi. Melarang umat untuk bermajlis dengan ahli bid'ah dan menyampaikan yahwifuna memberikan rasa takut kepada umat akan fitnahnya ahli bid'ah dengan hati-hati dari mereka, hati-hati dari mereka, hati-hati dari mereka. Ini cara yang dilakukan oleh ahli sunnah dari zaman dulu sampai hari ini. Ya. Wala yarawna riba dan itu tidaklah dianggap sebagai riba. Bukan riba. Karena mereka adalah orang-orang yang melakukan sebuah kebatilan dengan terang-terangan dan bahkan mereka mendakwahkan kebatilan. Yang berikutnya ya kaum muslimin rahimani war jami'an. Contoh nyata sikap bukan hanya sekedar omongan. Kalau tadi kan contoh ucapan. Kalau sekarang contoh sikap. Sikap nyata. Yang kita ambilkan contoh di sini adalah tentang kisahnya lima Muhammad bin Sirin yang ditulis dalam kitab Al-Imam Ad-Darimi juga dalam kitab syariah, juga dalam kitab al-Lalikai, dan yang lainnya. Dakhala rajulani min ashabil ahwa ala ibn Sirin faqala ya Abu Bakr nuhaddithuka bi hadith qala la قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله قال لا لتكمان عني Aula aku manna. satu hari ada dua orang ahlul bid'ah datang kepada Muhammad bin Sirin. Ya. Dua orang ini mengatakan kepada beliau, "Wahai Abu Bakar, kami akan riwayatkan hadis depanmu. Kami akan sebutkan hadis Nabi di hadapanmu." Apa yang terjadi? Beliau mengatakan, lah, tidak. Jangan, jangan, jangan. Saya nggak mau. Kala, kedua lebih ini mengatakan, Nasrah alaika ayat min kitabillah. Kalau demikian kami bacakan di depanmu satu ayat dari Al-Quran. Kala lah, Ibn Sirin tetap mengatakan tidak. Jangan. Langsung beliau memberikan sikap tegas. La takumani anni. Sungguh-sungguh kalian berdua harus pergi dariku. Aula aku mana? Atau aku yang akan pergi dari sini. Langsung praktek. Bukan hanya sekedar apa? Ucapan. Maka ketika ditanyakan, maka dua orang tersebut kemudian pergi dia dari majelisnya Muhammad bin Sirin. Kemudian ketika itu ada beberapa orang yang bertanya kepada Muhammad bin Sirin keheranan apa alasannya dibacakan hadis nggak mau dibacakan ayat nggak mau padahal ayat Al-Qur'an loh apa sih salahnya ayat Al-Qur'an kok tetap nggak mau nah di sini ada sebuah ibroh Alul bid'ah walaupun membacakan ayat menulis ayat Sesungguhnya di situ akan ada yang dimaukan oleh mereka. Digunakan ayat itu sebagai penguat bidahnya mereka. Hati-hati. Ketika ditanyakan kepada Muhammad bin Sirin. Fakala ba'dul kaum. Ya Abu Bakrin. Wa makana alaik. Ayyakra alaik ayat min kitabillah. Wa Ibu Bakar. Yang dikunanya Muhammad bin Sirin. Ada apa engkau tidak mau mendengar ketika mereka hendak membacakan ayat Al-Quran kepadamu. Qala, beliau mengatakan, Inni khasyitu ayyakra Qur'an al-ayah, fayuharifaniha, fayuqiru dalika fi qalbi. Aku khawatir, orang ini membacakan ayat Al-Quran, kemudian dia rubah ayat tersebut, dan ternyata itu menancap dalam hatiku. Ayat yang disebutkan para ulama di antaranya adalah wa kallamallaha Musa taklima. Perhatikan. Kalau antum dengar ini, kemudian dihafal oleh antum, sesatlah. Loh, ini ayat Al-Quran kok. Tapi sesat. Jangan beranjak, nanti saya dosa. Ayat Quran kok sesat. Sesat karena sudah dirubah oleh al-bid'ah. Yang benar, wa kallamallahu Musa taklima. Sebagai fa'il adalah Allah pelaku. Allah berbicara kepada Musa. Ayat ini menetapkan Allah memiliki sifat berbicara. Maka cara membacanya yang ada dalam Al-Quran adalah dengan didomah lafad Allahnya. Wa kallamallahu Musa taklima. Tetapi ahli bid'ah datang kepada kamu. Kemudian membacakan ayat. Wa kallamallaha Musa taklima. Dan Musa berbicara kepada Allah. Langsung kamu hafal. Itu sebuah kesesatan. Ini ahli bid'ah. Sehingga kalau ahli bid'ah membawakan ayat, hati-hati ada maunya di balik itu. Biasa orang mengatakan ada udang di balik batu. Mati pak kurangnya pak. Hmm? Ini. Hati-hati. Ahli bid'ah itu tidaklah sebodoh, selugu apa yang kita duga. Berjuang mereka menjajankan bid'ahnya itu. Berusaha memasukkan dengan berbagai macam dalih ayat hadis kalau kalaulah bisa dipakai dipakai kalaulah bisa dipalingkan maknanya palingkan maknanya dan perlu kami tegaskan tidak ada satu ayat pun yang mendukung bid'ah tidak ada satu pun hadis yang sahih yang mendukung bid'ah tidak ada tetapi dipalingkan maknanya kepada makna yang mereka maukan karena itu beliau tidak mau mendengarkan ayat dari kalangan ahlul bid'ah. Kemudian kisah berikutnya Ibnu Tawus Ketika itu Imam Ibnu Tawus membawa anaknya yang masih kecil Tiba-tiba datang seorang laki-laki Yang dia membawa faham qadariyah Kuntu inda Ibnu Tawus wa indahu ابن له إذ أتاه رجل يقال له صالح يتكلم في القدر فتكلم بشيء فأدخل ابن الطاووس إسبعيه في أذنيه وقال منيه أدخل أصابعك في أذنيك واشدد فلا تسمع من قوله شيئا فإن القلب ضعيف Suatu hari ada seorang yang membawa bid'ah qadariyah datang kepada Imam Ibnu Tawus dan di sampingnya ada anaknya. Pada kala Syekh, orang ini kemudian berbicara di depan Imam Ibnu Tawus. Maka yang terjadi adalah apa? Sikap langsung. Al-Imam Ibnu Tawus kemudian memasukkan dua jarinya ke telinga beliau. Dan ditekan supaya tidak mendengarkan omongan tersebut. Dan beliau pun memperingatkan kepada anaknya Ya bunaya, wa ya Masukkan jari-jarimu ke dalam telingamu dan pekan itu. Fala tasma' min Agar jangan kau tidak mendengarkan ucapan darinya satu kata pun. Alasannya mengapa? Fa'innal qalba da'if. Karena sesungguhnya hati manusia itu apa? Lemah. Ini alimam. Ibnu Sirin seperti itu. Ibnu Tawus seperti itu. Lah kalau jenengan malah dipasang. Nah, hati-hati. Baik datang secara langsung di majelisnya atau radionya. Nah, hati-hati. Atau rekamannya. Karena itu adalah media akan sampainya syubhatnya mereka ke kamu hati-hati. Karena hati kita lemah sehingga penyelamatan diri sendiri lebih difikirkan oleh kaum muslimin daripada menyelamatkan ahlul bid'ah. Nanti akan ada insya Allah, kalau seandainya ada waktu, kita akan bacakan bahwa adanya orang yang ingin mendebat ahlul bid'ah, ternyata dilarang oleh ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah. Kenapa alasannya? Engkau ingin menyelamatkan dia, ternyata pada akhir pembahasannya adalah akhir dari perdebatanmu, dia tak kunjung selamat dari bidahnya, malah kamu yang terbawa ke sana. Ya, yang diselamatkan saja nggak tahu kalau dia sedang terpuruk. Saya akan selamatkan Ikhwan ini yang sudah terkena cibat. Antumnya sendiri apal dalil juga enggak. Ya? Kadang diantara Ehwan hanya mendengar ta'lim dari Ustadz Muhammad atau yang misalnya Ustadz Muhammad menyampaikan ilmunya. Para asa tidak menyampaikan dalil. Tapi jenengan nggak hafal. Dari tadi yang dihafal berapa pak? Hah? Ternyata antum tidak menyampaikan. Hmm, ini bid'ah, tinggalkan ini. Ini sudah ditahdir ini, ini. hanya sama orang yang kena syubhat, pinter dia. Oh mana dalilnya? Apa kamu bisa datang dalil? Bingung. Dalilnya apa ya? Orang apa nih? Itu Ustaz Muhammad sudah bilang. Ah kau apa-apa Ustaz Muhammad pancen. Taklid. Bingung Riga, Pak. Iya juga ya. Ini. Yang kita mau selamatkan saja dia tidak merasa jatuh. Ini. Malah dia menganggap kita yang jatuh. Kita malah yang akan diselamatkan oleh dia. Terbawalah kepada syubhatnya. Beda halnya menyelamatkan orang yang jatuh dari motor masuk ke got mamanya. Cung masuk ke sawah. Mas, mas, mas. Ditolong. Matur nuwun niki tiang, Pak. Matur nuwun Terima kasih, terima kasih. Kita nyata membantu. Dia pun nyata dibantu tetapi kalau mau membantu oleh bid'ah untuk selamat dari bid'ahnya, malah kita yang jadi korban. Hati-hati. Ya, jangan sok jadi pahlawan apa? Tanpa tanda jasa. Ya, yang tadinya mau jadi pahlawan menyelamatkan ahli bid'ah, ternyata malah jadi ahli bid'ahnya. Ini silakan mencerit nih, Pak. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an. Masih ada waktu. Masya Allah. Yang berikutnya adalah kita tidak membaca semuanya karena memang tidak mencukupkan, nah, tidak waktunya sangat singkat. Yang berikutnya adalah tentang bahwa membaikot ahlul bid'ah, menjauhi ahlul bid'ah itu sunnah Nabi. Itu adalah apa? Sunnah Nabi. Kita baca di sini. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala wa yajibu hajru man kafara aw fasaqa bi bid'atin aw da'a ila bid'atin mudillatin aw mufassaqatin aw mufassiqatin ala man ajaza 'anil raddi 'alayhi atau khaf al-iqrar bihi wa duna ghairi. Imam Ahmad mengatakan wajib hukumnya menjauhi orang yang kafir, menjauhi alul bid'ah yang dia pasti dengan bid'ahnya atau menjauhi orang yang mengajak kepada sebuah bid'ah. Ini hukumnya wajib. Wajib atas orang yang tidak bisa membantahnya atau orang yang khawatir dia akan tertipu oleh syubhatnya, maka wajib. Kalau antum mengatakan, aduh, sepertinya saya nggak mampu menghadapi orang ini. Terlalu banyak orang yang bawa syubhat. Terus apa yang dilakukan? Pergi saja menghindar. Menghindar. Itu wajib hukumnya dalam rangka menyelamatkan sunnah yang ada padamu. Kalau Ibn Al-Imam Ibn Muflih dimuat ucapan beliau dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah. Yusannu hajru man jahar man jahar bil ma'asi al-fi'liyatul qaliyatul i'tiqadiyah. Disunnahkan, yakni termasuk dari sunnah Nabi menjauhi ahlul bid'ah, menjauhi orang-orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan, baik kemaksiatan ucapan, perbuatan atau i'tiqad. Jauhi. Ini termasuk ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya ini, bedanya dakwah ahlu sunnah dengan dakwah sururiyah. Atau kalaulah mereka tidak mau dikatakan sururiyah, mereka juga mengatakan kami juga membantah Abdurrahman Abdul Khalik. Ya, seperti Yazid Jawas, Abdul Hakim Abdad ataupun yang lainnya yang semisal itu. Nah, dulu sejarahnya kita tahu orang ini bersama Yusuf Ba'isa, Syarif Wad Hazza di Solo Tigo sana di mana? Tengaran. Nah, kita tahu mereka bersama mereka itu. Jelas sekali. Kemudian setelah-setelah sini mereka mengatakan kami juga membantah sururia kok. Sehingga tidaklah mereka dilebeli dengan sururi kata mereka. Tidak. Walaupun mereka tidak menamakan dirinya atau sudah membantah guru mereka katakanlah Abdurrahman Abdul Khalid. Tetapi itu masih ada pada mereka. Di antaranya, mereka mengatakan, mentahzir itu sudah tidak ada lagi, uh, tidak lagi digunakan zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini sudah tidak berlaku lagi tahzir. Zaman sekarang ini tidak laku, tidak berlaku lagi yang namanya menghajar, membaikop. Jadi ini ucapan mereka. Ya. Mereka diantaranya mengatakan apa? Memboikot itu kan jikalau kita mayoritas. Laung kita ini minoritas. Kok memboikot yang mayoritas? Yang ada fungsinya. Nggak mau tebak? Jumlah setitik sehingga kayak malah ini diboikot. Ya daging telur teler malah. Ngerti bahasa keler, Pak? Singa keh malah dibekat sama kambing sedikit. Karena itu zaman sekarang ini tidak ada tahzir dan tidak ada hajar. Adanya apa? Adanya dalam merangkul. Merangkul. Mereka masih muslimin. Mereka masih saudara kita. Walaupun al-bid'ah. Ini dan terus seperti itu. Yang akhirnya mereka tercampur. Dari bid'ah ini dengan bid'ah ini dengan bid'ah ini. Dalam satu wadah bersama mereka. Ini mereka. Apakah betul ucapan itu bahwa hajar sudah selesai? Di zaman sekarang ini tidak berlaku syariat hajar dan tahdir. Kita bacakan di sini asar dari ucapan Imam Khattabi. Qala Al-Khattabi rahimahullahu taala, "Inna hijrata ahli al-ahwa wal bid'ah daimatun ala maril awqat." malam tadhar minhum at-tauba rujulil haq sesungguhnya menghajar menjauhi membaikat al bid'ah itu adalah daimah selalu dan terus menerus Alamil awqat sepanjang berjalannya waktu selama mereka tidak menampakkan taubat dengan taubat yang sebenarnya maka tetap dijalani tahdir dan hajar ini apa sih tujuan menghajar? Tujuan yang pertama adalah menyelamatkan kita dari kebidahan, dari kesesatan, dari syubhat, dari kerancuan. Menyelamatkan kita. Agar jangan terkenal oleh mereka. Yang membawa syubhat. Dan yang kedua, agar yang membawa syubhat, yang membawa kerancuan, yang membawa kesesatan itu merasa disikapi. Untuk kemudian dia akan berhenti dari kebidahannya. Sehingga dihajar itu yang pertama adalah memikirkan keselamatan diri sendiri agar kita tidak terkena dari kebidahannya mereka. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هجران أهل الأهوى والبدع والفسوق ومنابذ السنة من العلم Yajuz hijronuhum daiman. Menghajar ahlul bid'ah itu boleh untuk dihajar selamanya. Yani syariat ini selamanya tidak berubah adanya syariat ini dan adapun perorangannya dihajar sampai mereka menampakkan apa? Menampakkan taubat dengan taubat yang sebenarnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara pembahasan yang berikutnya yang kami sampaikan adalah ucapan Imam Ibrahim Ibn Maisarah rahimahullahu taala man waqara sahiba bid'atin Fakat a'ana ala hadmil Islam. Barang siapa yang dia membantu, barang siapa yang dia menghormati, wakar menghormati ahlul bid'ah, memuliakan ahlul bid'ah, maka sungguh dia dengan perbuatan itu telah membantunya dalam rangka menghancurkan Islam. Kenapa? Karena ahlul bid'ah ini adalah akan mematikan sunnah. Engkau menghormatinya. Engkau menyanjungnya. Engkau memujanya. Maka engkau pun ikut serta. Andil dengan orang ini. Menghancurkan dinul Islam. Bisa dipahami hadirin? Maka hati-hati. Hati-hati jangan sampai lisan dan tangan kita melakukan sesuatu yang merugikan Islam dan sunnah. Jangan. Hati-hati. Karena itu bertanggung jawab nanti di memiliki kiamah, ikhwan. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan yang berikutnya membela sunnah dalam rangka menjunjung sunnah dengan mentahdir ahlu bid'ah sudah kami sampaikan tadi hukumnya adalah wajib bagi siapa yang mampu adapun meninggalkan ahlu bid'ah adalah bagi kita sebagai bentuk merendahkan mereka disebutkan dalam bab yang berikutnya bab yang ke-35 dalam kitab ini adalah ad-difa'u 'ani sunnah wa da'u syubahi amrun wajibun. Ad-difa'u 'ani sunnah menolong sunnah, membela sunnah dan membantah syubhat itu amrun wajib adalah perkara yang wajib bil mujadalati al hasanah dengan cara yang baik berjidal dengan cara yang baik dibantah dengan cara ilmiah. Ya. Disebutkan asar di sini pertanyaan kepada Imam Ahmad. Qila li Ahmad bin Hanbal, "Ar-rajul yasumu yusalli wa yatakif, ahaba ilaik aw yatakallam aw rajulun yatakallam fi ahli bid'ah?" Wa Imam Ahmad, ada seorang yang dia sholat dia puasa. Dia etikaf. Hah? seorang yang seperti ini kau lebih sukai? Atau seorang yang berbicara tentang bahaya al-bid'ah. Agar umat selamat dari bahaya al-bid'ah ini. Mana yang lebih kau sukai? Kata beliau, jawabannya, Qala Idza sama wa salwa tataf, fa huwa li nafsi. Apabila seorang salat, puasa dan etikaf, itu manfaatnya untuk dia sendiri. Adapun وإذا تكلم في أهل بدع فإنما هو للمسلمين وهذا أفضل فإنما هو له وللمسلمين Adapun orang yang berbicara tentang bahaya bid'ah, bahaya kesesatan, ini manfaatnya adalah bagi kaum muslimin. Bisa dipahami hadirin? ini. Yang berikutnya ada pertanyaan? Ini pertanyaannya banyak banget, Pak. Hmm. Hmm. Jawabannya nanti dikasih waktu lima menit. Sisanya nanti Ustaz Rizal nanti yang jawab. ya kita masuk ke pembahasan berikutnya sampai setengah tiga ya mas. Atau sampai berapa? Jam tiga kurang lima belas. Hmm, ya ya ya, masih lumayan, lumayan kesel pak yang duduk terus juga kesel ya apa manis ngomong kan tapi tidak apa-apa tidak apa-apa yang jujur saja kita masuk kepada pembahasan tentang seorang itu dihukumi dengan teman dekatnya ini pun bagian dari manhaj kita dan ini penting untuk kita bisa menilai si fulan ini siapa si fulan ini. Kalau nama ya paham namanya ini. Dari mana ngerti? Tapi siapanya dia ini? Salafikah atau hizbikah? Itu dilihat dengan teman dekatnya. Ini pembahasan yang sering dibawakan oleh para asatidah. Karena ini penting sekali dalam menilai siapa yang akan saya jadikan sebagai teman karib. Siapa orang yang akan saya tanyai dalam masalah agamaku. Di antara takarnya adalah ini. Hukum salaf alal mar'i biqarinihi wa mamsyah. Berikut ini adalah hukum dari para salafus saleh tentang seseorang dilihat temannya dan teman mamsyah teman perjalanannya. Perjalanan dalam dakwah dia, perjalanan dalam hidup dia, perjalanan dalam safar dia masuk pada kalimat ini. Kami bacakan di sini sebuah hadis dari Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalilihi. Falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu, dia akan bersama agama teman dekatnya. Seorang itu di atas agama teman dekatnya. Maka hendaknya seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Mari kita teliti siapa yang menjadi teman kita. Siapa yang menjadi saudara kita fiddin. Teliti. Jangan sampai kita salah mengangkat teman ternyata berpengaruh dengan Islam yang ada pada kita, manaj kita, akidah kita. Karena yang namanya pertemanan ini, ya ikhwan, sangat memiliki pengaruh. Ya. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya al-arwah junudu mujannadah. Ruh, ruh, jiwa-jiwa manusia itu bagaikan tentara yang sedang berbaris Tentara itu bergabung dengan yang sejenisnya. Tidak mungkin tentara bergabung dengan pasukan musuh. Tidak mungkin. Itu ditandai dengan فَمَا تَعَرَفَ مِنْ اِخْتَلَفَ وَمَا تَنَقَرَ مِنْ اِخْتَلَفَ Yang namanya hati. Kalau cocok, itu akan bersatu. Walaupun cocok di atas yang mungkar. Cocok yang namanya cocok pada dene tukang mabuk. Dia tetap jadi batir. Ini. Karena apa? Melihat sesuatu cocok. Maka akan menjadi teman. Dan apabila yang namanya hati melihat sesuatu itu kok cocok, ini akan berpisah otomatis. Saya memandang sesuatu ini batil, yang satu mengatakan benar, wah gora cocok Kepunya Kepulih baja nah orang gelem. Kenapa? Inilah yang namanya hati, Wan. Tidak bisa dibohongi kecenderungan hati. Sehingga kalau ada orang kok bergabung sama mereka, ya, Halabiyah mamanya, pengikut Ali Hasan Abdul Hamid Al Halabi. Oh, sejenis akan keluar dari dia ucapan mencerca Syekh Robi, Syekh Ubaid dan yang semisalnya. Dengan mengatakan Syekh Ubaid, Syekh Robi adalah mutasyadid. Ya, ini. Akan sama. Oh, orang-orang kayak gitu sama. Sejenis. Ya, ini dia. Seorang yang bermanhaj salaf, dia akan memelihara pertemanan. Tidak gembelengan, Pak. Aku kan ngaji 10 tahun, Masa sih kena syubhat? Jangankan antum. Ulama zaman dulu Imran ibn Hittam. Ulama besar di zamannya. Ahlu sunnah awalnya. Ketika dia menikahi putri pamannya yang bermanhaj khawarij. Dalam rangka menarik wanita ini untuk balik kepada manhaj salaf Ternyata malah kebalik. Tahu kebalik maksudnya, Pak? Imran bin Hitton yang terbawa oleh arus istrinya menjadi khawarij. Ini perhatikan. Maka jangan kita merasa aman. Apalagi kita ulama. Apalagi kita Ustadz memangnya apakah oh Ustaz Ustaz masa sesat? Loh, jangankan ustadz. Syekh juga bisa jalah tergelincir bahkan bisa sampai mengeluarkan statement yang menyimpang dari manhaj salaf. Nah ini sudah berlalu beberapa contoh orang-orang yang dulu di atas sunnah kemudian menyimpang dan jatuh pada bid'ah. Semisal Abdul Hasan Al-Maridi. Dulu orang menganggapnya di zamannya Syekh Mukbil jadi atas sunnah. Begitu Syekh Mukbil wafat, orang ini mulai menampakkan keasliannya, memiliki manhaj ikhwani, ikhwan muslimi, dan menghina Syekh Rabi' di dalam beberapa ceramah-ceramahnya sehingga para ulama membantahnya di antaranya adalah ini Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Setebal ini, antum kalau baca, Masya Allah, rudud ahlu sunnah kepada bid'ah rinci. Ini. Contoh yang berikutnya, Yahya Al-Hajuri. Yahya Al-Hajuri, dulu ahlu sunnah, sama-sama Syekh Mukbil, memilihnya sebagai pengganti. Hafalannya luar biasa, saya belum pernah di depannya, tetapi yang pernah duduk di hadapannya luar biasa memukau. Alim di zamannya. Di zaman kemarin. Tetapi ke sini, ke sini, ke sini. Tujuh atau delapan tahun silam mulai terjadi fitnah. Sampai terjadilah Syekh Rabi menghukumi Aswa. Dia ini adalah Haddadi bahkan lebih dari Haddadiyah. Mahmud al-Haddad semua ulama dicerca oleh dia. Sampai-sampai dalam salah satu ceramahnya yang terekam mengatakan penghinaan kepada si Apa ucapannya? Bed, bed, bed, bed, bed. A'mal basrul basirah. Bed, bed, bed, bed. Itu siapa maksudnya Pak? Si Ubaid. Bed, bed, bed. Engkau buta mata, buta hati. Memang si Ubaid buta. Dicela bisa-bisa. Hilang ini orang sudah. Baik hilang. Yang berikutnya contoh yang terakhir-terakhir ini Muhammad al-Imam. Dulu syekh besar di zamannya. Sampai-sampai dipilih oleh syekh Mukbil sebagai syekh yang diwasiatkan kalau ada masalah rujuk kepada dia. Dilulukan. Dan sampai hari ini dilulukan bagi mereka yang ta'asub kepadanya. Ini. Tetapi Allah bongkar siapa dia. Dulu di zamannya Syekh Mukbil diceritakan oleh Syekh Hani bin Burek ketika di Jogja dan ulama yang lainnya dia mengatakan pujian kepada siapa? Azindani Abdul Majid Azindani mudir di Jamiatul Iman di Yaman sebagai Syekh Al-Wali, Syekh orang tua yang besar padahal dia tokoh ikhwan muslimin. Ternyata sekarang muncul dia membuat perjanjian dengan kaum Syiah Rafidah Houthi. Ini yang kufar musyrik najis yang memberontak kepada pemerintah yang sah yang sekarang sedang ramai. Kalau dari sisi perjanjiannya para ulama mengatakan perjanjian dengan orang Yahudi dengan orang kafir boleh. Yang dipermasalahkan kok isinya seperti itu. Kita adalah saudara, sampai-sampai dibawakan di situ apa? Innamal mu'minuna ikhwatun sesungguhnya orang-orang orang-orang beriman adalah bersaudara. Pertanyaannya disebut oleh para ulama Muhammad al-Imam sisi lain adalah orang Houthi Rafidah, musyrik kafir. Kok bersaudara? Dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Orang syiahnya sudah taubat. Menjadi saudara bagi kita. Atau kemungkinan yang kedua. Paham yang kedua Bapak? Ini, ini aku orang ngomong lu Pak. Eh. Dari sisi sini sebuah celah yang sangat mengerikan. Sehingga para ulama mentahdir dari isi wazifah. Isinya kufriyah, syirkiyah. Mengerikan. Oh, kebebasan berpikir. Nuna wahid agama kita satu. Syiah dengan sunni beda. Muhammad al-Imam faham itu dalam bukunya dia sudah mengerti. Bukan jahil. Tetapi kok sampai terjadi kayak gitu-gitu itu. Bagaimana? Kayak orang orang mungkin temen ya. Lagi nyimpi deh apa ya. Orang sosok Muhammad Al-Imam yang dia punya buku membantah Syiah dari dulu. Sekarang berteman dengan Syiah. Sampai-sampai ditanyakan. Asadidah kita menukilkan ketika datang orang-orangnya Muhammad al-Imam ke Fuyus. Waktu itu ketika mereka masih di Fuyus ditanya. Apakah engkau sekarang mampu berbicara di atas podium? Membela Aisyah radhiyallahu anha dari celahannya kaum syaraf itu? Diam dia nggak mampu lagi. Mereka mencela Aisyah, melaknat Aisyah, melaknat Abu Bakar dan Umar. Rafidah ini sebagai makian dalam khutbah Jumat mereka. Akibat perjanjian yang isinya kufur seperti ini yang menjadikan umat tidak bisa ngapa-ngapa dengan Houthi mau ikut membela pemerintah ada perjanjian. Akhirnya pemerintah mengobarkan jihad diva, jihad bela diri, yang itu hukumnya wajib bagi rakyat untuk membela pemerintahnya yang sah. Malah mereka menggembosi jihad. Prinsip mengikuti pemerintah yang sah diselisihi oleh mereka. Sehingga jangankan orang kaya kita, syekh saja bisa hilang seperti itu. Bisa difahami hadirin? Singa aja gembelengan lah. Ya. Aku kan ngaji suwe masa arep kena syubhat. Duh, Rika. Gembelengan. Jangan sok bergaul dengan ahli bid'ah orang yang terfitnah. Engkau akan tertular. Karena pergaulan itu berpengaruh. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud i'tabirun nas biahdanihim i'tabirun nas lihat oleh engkau manusia ibrahnya eh, orang itu dengan siapa yang menjadi teman dekatnya saya ingin menilai si A tidak usah ditilai A-nya ini temannya siapa karena kalau dinilai orangnya kita nggak tahu isi batin ya tidak ini hatinya isinya apa Allah alam saya nggak bisa tahu itu kalau Walaupun dirongsen 50 kali nggak akan ketahuan. Ini di sini ada syubhat. Ya. Tetapi, loh, kayaknya menganah ya. Oh, jebule dia itu kena syubhat. Orang itu diukur dengan teman dekatnya. Demikian pula disebutkan oleh yang lainnya qala imam al-auza'i rahimahullahu taala man satara 'anna bid'atahu lam takhaf lam tahif 'alaina ulfatu." seorang yang berusaha menyembunyikan bid'ahnya seorang yang berusaha untuk menutup-nutupi bid'ah syubhat yang ada dalam hati dia karena dia berpikir pulang konek aku Dongol dia disikat nang wong. Kalau saya menampakkan syubhat dan ternyata saya bersama mereka, mereka aduh, dewekan. Dia belum kuat. Tetapi dia sembunyikan dalam hatinya, sembunyikan. Akhirnya kita tidak tahu bahwa si fulan ini berpenyakit sebenarnya. Kita tidak tahu si fulanah ini berpenyakit. nggak tahu. Karena dia berhasil menyembunyikan. Tetapi kata beliau tidak akan samar satu saat nanti dilihat dari siapa yang menjadi ulfahnya. Ulfah itu adalah kecondongan hati. Yang ini tidak bisa direkayasa. Nggak bisa. Bisa dipahami hadirin? Ini ada dalam hati dia yang tidak bisa dibohongi. Suatu saat dia akan mencari yang sejenis Ya, dan dia akan lari dari yang tidak sejenis. Dulu pernah dipraktekkan oleh Imam Ayub As-Sakhtiyani. Daya ila ghusli mayitin. Imam Ayub As-Sakhtiyani pernah diajak atau diminta untuk mengurusi jenazah. Memandikan, mengkafani, menyolati. Jenazah siapa? Imam Ayub Syakhtiani tidak tahu. Yang penting diajak karena beliau seorang tokoh di waktu itu. Datanglah Al-Imam Ayub Syakhtiani. Falamma kashafa an wajihil mayyit arafahu. Al-Imam Ayub Syakhtiani ketika itu hendak memandikan maka dibukalah wajahnya orang ini. Dibuka mukanya. Uh, langsung kaget. Wah, orang ini Aku dulu pernah melihat dia berjalan bersama ahli bid'ah. Bahasanya, falamma kashafa an wajihi arafu wa qal aqbilu qibla sahibikum fala tuakhshilu. Ra'aitu yumashi sahib bid'ah. Begitu dibuka, Imam Ayub faham orang ini. Langsung beliau mengatakan, eh kamu, kamu, silakan. Silakan mandikan jenazah ini ya. Saya tidak akan memandikannya. Kenapa? Karena aku pernah melihat dia berjalan bersama ahlul bid'ah. Jadi tahdir itu dilakukan ketika masih hidup dan juga setelah dia mati. Orang yang memang sudah mati, sudah selesai dia melakukan apa yang Allah telah takdirkan untuk dia kerjakan. Tetapi pemikirannya masih ada pemahamannya masih berjalan di muka bumi ini, maka harus dibantah. Semisal siapa? Abu Musa, semisal Abu Hasan al-Ash'ari. Afan saya mau salah ngomong. Abu Hasan al-Ash'ari. Beliau ini pada awalnya dulu adalah apa? Memiliki faham Orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan beliau sudah taubat di akhir hayatnya. Tetapi bid'ah syariah masih menyebar di mana-mana dan masih dinisbatkan kepada beliau Abul Hasan Al Ashari. Maka selalu sampai hari ini dibantah faham asyariah oleh para ulama. Walaupun pencetusnya sudah apa? Wafat. Abu uh, Hasan Al Ashari bukan Abu Musa Al ya. Abul ya. Hasan Al Ashari. Seperti itu pula Hasan Al Banna memiliki sekian banyak bid'ah, walaupun sudah meninggal orangnya, tetap pemikirannya ditahdir. Begitu seterusnya. Ya, sampai sini bisa difahami hadirin. Masya Allah, banyak sekali. Yang berikutnya adalah Tambahan keterangan tentang bahwa membicarakan ahlul bid'ah itu bukanlah riba. La riba talil mukhalifin. Tidak ada riba. Yani tidaklah termasuk dari riba. membicarakan keburukan ahlul bid'ah itu bukan riba. Di antaranya adalah ucapan Imam Syu'bah beliau mengatakan asy-syakaya wat-tahdhir laisa minal ghibah. Kemudian juga disebutkan yang sini Imam Ibrahim An-Nakhai, "Laisa li al bid'ah ghibah." Tidak ada bagi ahli bid'ah ketika dibicarakan itu termasuk dari ghibah. Tidak ada bagi ahli bid'ah untuk dibicarakan itu tidak termasuk ghibah. Kenapa demikian, ya kawan? Anda pahami ke sini? Ghibah itu definisinya zikru ahaka bima yakrah. Engkau menyebutkan keburukan saudaramu yang dia tidak mau untuk disebut-sebut. Si fulan melakukan dosa, ada aib, tapi dia malu. Kalau ketahuan, haram hukumnya untuk kau berbicara. Menceritakan aib orang. Yang dia malu. Adapun kalau mujahirin, orang-orang yang sengaja-sengaja melakukan maksiat dengan terang-terangan, yang dia bangga malah justru bangga dengan dosanya. Minum di pinggir jalan, minum minuman keras maksudnya. Narkoba atau yang misalnya. Dibicarakan orang ini bukan riba karena dia sendiri tidak malu. Demikian pula membicarakan ahli bid'ah itu bukan riba. Karena dia sendiri yang menyebarkan pemikiran bid'ahnya. Ya. Dulu pernah terjadi Al-Imam Abdul Ibn Mubarak menyebutkan di dalam sebuah majlis beliau menjarah seorang rawi beliau mengatakan yakbid ila annahu idza jaa bil hadis yakbid si fulan tukang dusta kalau datang hadis dari dia dia pasti berdusta tiba-tiba ada seorang sufi mengatakan ya Abu Abdurrahman kadzab wa ya Abu Abdurrahman ya kuni Imam Ibn Mubarak engkau berhibah. Engkau menyebut kejelekan orang, engkau berhibah. Kala, uskut, diam kamu. Al-Imam bin Barak mengatakan seperti itu. Diam kamu. Iza lam nubayyin kefa yuraful haq minal batin. Kalau kita yang tahu rawi ini lemah, rawi ini sesat, rawi ini bidah, tidak berbicara sekarang ini. Bagaimana orang yang akan datang tahu mana hadis yang sahih dan mana hadis yang Daif. Harus bicara. Agar orang tahu bahwa rawi ini lemah, jangan diambil hadisnya. Ini. Ini yang tadi saya sampaikan Imam Al-Jurjani Muhammad bin Mundar Ibn Sabbaq Al-Jurjani Kultu Ahmad bin Hanbal إنه ليشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذب قال أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فمن يعرف الجاهل الصحيح من السكين sungguh terasa berat bagiku untuk aku berbicara si fulan lemah atau si fulan kazab. maka Imam Ahmad mengatakan jika engkau diam dan aku diam maka siapa yang akan memberitahukan orang yang jahil mana hadis yang sahih dan mana hadis yang da'if. Yang terakhir adalah tentang hukuman bagi ahlul bid'ah. Jadi ahlul bid'ah itu dihukum apa? Ahlul bid'ah itu di dihukum nah, di negara kita karena tidak ada KUHP-nya, nah, maka tidak terkena hukum. Aslinya dihukum, masukkan penjara, ada ekop, bahkan sampai tingkatan al-qatl ahli bid'ah tersebut dibunuh. Nah. Pertanyaannya, siapa sajakah yang berhak untuk dihukum? Apakah cuma ahli bid'ahnya saja? Atau orang-orang yang ikut serta dalam bid'ah? Kita baca ucapannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dan ini yang terakhir Bapak. Ini pelajaran kita poin yang terakhir. Ya. Sehingga kalau ini sampai jam 3, sampai jam 3. Berarti tidak ada jawab pertanyaan. Kalau ini sampai jam 3 kurang seperempat, berarti sudah selesai waktu. Tidak ada kesempatan menjawab pertanyaan. Ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa yajibu 'uqubatu kullu man intasaba ilaihim wajib hukumnya untuk hukuba di ukubah di hukum siapa disebutkan dengan rinci setiap orang yang termasuk dari ahlul bid'ah ya. anhum yang kedua, atau seorang yang membantu ahlul bid'ah. Daba'anhum. Membela-bela ahlul bid'ah. Membela-bela Muhammad al-Imam misalnya. Hah? Semisal siapa? Kalau di wilayah kita. Berlima sabkep. Berlima sakop. bo. Ono sepuh masuk nggak sih? Banyumas Purbalingga Cilacap kubumen dan Wobru Bono eh, Sopo. Ada tidak? Ada. Siapakah dia? Muhammad Banani. Orang ini bela-bela Muhammad al-Imam dengan terang-terangan. Dengan mengatakan kita memberikan udur kepada Muhammad eh, Syekh Muhammad Al-Imam mengadakan wasiqah perjanjian dengan Syiah Houthi Rafidi Rafidah Udur yang mana ya rajul Udur ada perjanjian damai itu masih diperselisihkan oleh para ulama yang wajib diikuti oleh beliau Muhammad Al-Imam dan yang semisalnya taat ulatul umur mendati pemerintah yang sah atau engkau memberikan udur isinya. Yang isinya terdapat kekufuran di situ. Orang ini yang tadi saya sebut namanya gegabah. Memutlakan kalimat pembelaan. Terhadap orang yang sedang dibicarakan oleh kibar ulama. Ini. Dan fatwa ulama Mamlaka Arabiyah. Mufti Am, kibar ulama Hi'ah. Atau ulama yang lainnya sepakat untuk memberikan dukungan jihad melawan Houthi yang ada di Yaman. Ternyata Muhammad al-Imam dan yang sejenisnya malah si jihad. Dibela-bela oleh orang ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aneh. Ada apa denganmu? Ya. Maka sekali lagi, qala Syekh Taimiyah rahimahullah taala, wajib hukumnya untuk dihukum, untuk dihukum setiap orang yang tergolongkan atau disandarkan ke barul bid'ah atau orang yang membantu al bid'ah atau asna yang ketiga atau seorang yang memuji ahlul bid'ah itu pun dihukum kena pasal dalam syariat anda memuji ihtiraf ah kena hukum anda memuji uh, Ali Hasan Abdul Hamid. Kenapa salah? Ini. Memuji. Atau yang berikutnya. Yang keempat. Atau orang-orang yang membesar-besarkan karya-karya al-bid'ah. Termasuk membesarkannya adalah menyebarkannya, mencetaknya, membacakannya, ini diikop dan ini adalah ucapan Syekh Salim Ibn Taimiyah. Atau Al urifa bi musa'adatihim wa mu'amanatihim atau seorang yang dikenal, diketahui adanya membantu alul bid'ah musa'adah atau muawanah adanya dia menolong ahli bid'ah, membantu ahli bid'ah dengan pemikiran, tenaga atau hartanya. Ini pun diekop orang seperti ini. Atau yang berikutnya, al kalamu fihim. Atau seorang yang tidak mau berbicara tentang al-bid'ah. Kerihal kalamu fih. Dia benci untuk berbicara tentang al-bid'ah. Orang yang kayak gini ditangkap, dihukum. Wah, akeh bak, sini lagi bak. Tangkap pi. Ini. Dihukum dia Atau ahada ya'tadiru lahum. Yang berikutnya nomor berapa? Tujuh mungkin atau enam atau orang yang memberikan udur kepada ahli bid'ah memberikan alasan kepada ahli bid'ah ini kemudian yang berikutnya kata Syekh بأن هذا الكلام لا يدري ما هو أو قال إنه صنف هذا الكتاب ومثل هذه العابر atau ma'abir. Semisal udur adalah umpamanya seorang mengatakan hadal kalam la yidri ma huwa. Kamu tahu enggak? Eh, Muhammad al-Imam begini begini begini tahu enggak? Kamu kenal nggak Abdul Quran? Dia sudah disebut Syarabi seperti ini, tahu enggak? Tahu. Tapi saya tidak faham apa maknanya dalam rangka membela-bela. Saya yang ngerti ini orang ngerti. Ngerti cuman pernah dengar tapi saya tidak mau tahu. Sebagai bentuk memberikan udur kepada mereka. Apalagi kalau sampai menghasung orang untuk mengikuti mereka. Termasuk badannya. la yakulu illa jahil alaihim. Yang berikutnya. Syekh demi Demia melanjutkan ucapannya. Bal tajibu bahkan wajib hukumnya ukubatu kullu kulla man arafa halau wajib hukumnya diikob. dihukum orang yang mengerti tentang keadaan al-bid'ah, keadaan orang yang sesat, tetapi dia tidak membantu saudaranya untuk membantah ahli bid'ah itu. Ya, kata Syekh, "Walam yu'awin 'ala al-qiyami 'alaihim." Antum tahu si fulan ini al bid'ah. Tetapi antum tidak membantu saudaramu dalam membantah ahlul bid'ah. Orang yang seperti ini pun uqubah padanya terdapat iqab. Karena dia adalah mukhadzirin. Orang yang malah menggembosi dakwah. Yang malah justru membuat dakwah ini tidak kokoh di atas sunnah. Gara-gara perbuatan dia mengakibatkan kebidahan mulai muncul. Atau syubhat mulai muncul. Fainal qiyama laula min azamil wajibat. Karena sesungguhnya membatal bid'ah itu adalah termasuk azamul wajibat. Termasuk sebesar-besar kewajiban. lianum aftadul uqul wal diyan. Karena sesungguhnya mereka al-bid'ah merusak akal-akal kaum muslimin dan merusak agama kaum muslimin. Bisa dipahami hadirin? Nah, ini dia. Sehingga marilah kita hati-hati dari mereka-mereka yang ahli bid'ahnya atau yang nampak pembelaannya atau yang nampak membawa syubhatnya atau yang nampak Eh, memberikan udur, kemudian dia mengesahkannya, atau yang dia tidak mau berbicara dengan terhadap lebih dari dia, hati-hati. Ada syekh pada hati dia. Ada sesuatu dalam hatinya. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Walhamdulillah tidak sampai jam 3. Hmm. yang tadi sudah, uh, mantap jam teluk kesal teman ya. Bisa tuku dagangan maningki sore malah. Hmm. Dan detek mengek. Ada beberapa pertanyaan